الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada semoga Allah azza wajalla senantiasa merahmati dan melindungi kita semua membimbing kita kepada jalan kebaikan menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ala kulli hal segala puji hanya milik Allah dalam segala kondisi dan keadaan dalam keadaan senang dalam keadaan sulit, kesusahan, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan musibah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sungguh sangat banyak nikmat dan tidak terhitung banyaknya yang telah kita rasakan, kita pakai, kita cicipi, kita makan, kita minum kita manfaatkan, kita gunakan. Semua itu semata-mata karunia dari Allah. Kemuliaan dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah. Bila Allah menghendaki sesuatu dan mengambil kenikmatan tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada yang bisa membendung. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal awalan wa akhirah zahiran wa batina Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia Nabi Muhammad sebagai panutan hidup kita sebagai uswa dan qudwah bagi orang yang beriman yang ingin selamat dunia dan akhirat Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Aqidah al tahawiyah dan syarah syarah terhadap akidah tersebut karya tulis Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Akan tapi sebelumnya para pemirsa rahimakumullah kesempatan yang mulia ini saya ingin mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin perihal apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Lombok yang tentunya kita telah melihat kita telah menyaksikan, kita telah mendengar gempa bumi yang terus menerus yang sampai detik ini sampai saat ini terus gempa bumi, gempa susulan yang telah dimulai telah terjadi sebelumnya berapa kali gempa tiada yang bisa kita katakan kecuali bahwa semua hal itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tidaklah terjadi tiba-tiba. Ya, tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Tanpa takdir, tanpa ketentuan. Ya. Oleh karena itu kita harus yakin kepada takdir dan beriman kepada ketentuan Allah Allah apabila menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu pasti terjadi. Sebagai cobaan dan ujian, tentunya bagi orang-orang kafirin sebagai azab, bagi orang-orang yang beriman, selalu menjadi pensuci jiwa mereka, musibah mereka hadapi, cobaan akan menambah atau mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang kita yakin dan kita ikrarkan pasti akan menghadapi cobaan dan ujian. Ikhwata lima rahimakumullah. Maka tiada yang bisa kita ucapkan kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Adapun perihal yang terjadi gempa bumi, na'am telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditakdirkan segala ketentuan di alam semesta ini. Tidak ada yang baru. Bukan sekadar bencana alam begitu saja tanpa ada sebab atau tanpa ditakdirkan oleh Allah. Ini tentunya kesimpulan dan pernyataan yang keliru. Pernyataan yang jauh dari keimanan kepada takdir. Tapi kita mengambil pelajaran dari hal itu. Yang berlalu telah berlalu. Itu takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada tahun ini, pada hari fulani, jam sekian, pada hari sekian, pada hari ya tertentu, jam tertentu di siang dan di malam hari, semua itu telah ditentukan. Dan banyak hikmah dan pelajaran di antaranya agar umat ini ya meninggalkan sifat kesombongan dan meyakinkan kepada diri mereka bahwa mereka tidak ada apa-apanya saya, anda dan seluruh para pendengar siapapun di dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Bila Allah menghendaki, ya, akan terjadi apa yang telah kita saksikan. Maka pelajaran yang sangat berharga dari kejadian demi kejadian terjadi di alam semesta ini. Ya. Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah dengan menghambakan diri, dengan beribadah. Melakukan ketaatan, mengintrospeksi diri, karena semua itu tidaklah muncul kecuali ada sebab di antara sebabnya bahkan sebab utama perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa kita. Karena bila kejelekan dan dosa yang mayoritas maka itu akan mendominasi yang minoritas dan fitnah cobaan apabila turun tidak akan menimpa minor atau mayoritas atau minoritas pelakunya tapi akan menimpa semua yang ada di tempat kejadian tersebut atau di suatu komunitas di mana mereka berbuat dosa dan melakukan perbuatan maksiat. Sungguh sangat disayangkan. Dalam kondisi seperti ini masih ada jiwa-jiwa yang sengsara dan celaka yang berusaha menggunakan ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Sehingga terkadang kita mendengar yang sangat menyedihkan Para pencuri memanfaatkan kesempatan tatkala kaum muslimin atau kaum muslimi meninggalkan rumah mereka karena ingin menyelamatkan diri. Ternyata jiwa-jiwa yang sengsara dan celaka menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Bukan dibertobat kepada Allah, bukan dikembali kepada Allah. Ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ma nazala balaun illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun musibah dan bala cobaan kecuali sebabkan dosa. Dan tidaklah diangkatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Ya. Kecuali dengan kita bertaubat kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara kita kaum muslimin yang tertimpa gempa tersebut mereka yang meninggal rumah mereka hancur luluh kemudian saudara dan kerabat mereka berpisah dengan mereka ya berbagai kerugian di segi duniawi maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita ridho dengan takdir, tidak perlu mencela. Karena apabila seorang beriman dan diuji oleh Allah itu pertanda bahwa Allah mencintai dia. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah, wa man radiya falahu ridha wa man sakhit falahu as Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Dan apabila dia ridha terhadap ujian tersebut, Allah akan ridha kepadanya. Tapi apabila dia murka, maka Allah juga akan murka kepadanya. Maka kita menghimbau seluruh kaum muslimin di Nusantara ini. Mari kita kembali pada agama Allah. Tinggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Tinggalkan hawa nafsu kita. Bila Allah menyuruh kita untuk kembali kepada ajarannya, kembalilah dengan bertaubat. Karena bila negara ini bila yang mayoritas kejelekan, kezoliman, penipuan, manipulasi, kejelekan dan meninggalkan ajaran Allah, ajaran Rasulnya, tidak mau kembali kepada agama Allah, agama Rasulnya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, pemikirannya, budayanya, Bila seru kepada Allah, kalau Allah kalau Rasul dia bersombong dan berpaling dan keangkuhan. Ya. Memangku jabatan, sombongan, penipuan, korupsi, pencurian, manipulasi, maksiat dan dosa, perzinahan pemalsuan, propaganda dan makar Ya bila hal itu yang mendominasi tatanan suatu negara, hidup berbangsa dan bernegara, maka hanya menunggu ya waktu datangnya musibah dan bala. Ikhwatalima rahimakumullah. Kita harus sadar bahwa cobaan dan ujian tersebut datang dalam kondisi terkadang kita sering lalai. Siapa yang mengira kaum muslimin begitu terbenam matahari melakukan ibadah atau melakukan aktivitas mereka bersiap-siap untuk istirahat tiba-tiba digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memprediksi tatkala seorang lalai berbuat maksiat dan dosa begitu datang datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala maka fattaqullah, takwalah kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana solidaritas kita kaum muslimin. Ya. Kita harus membuktikan bahwa kaum muslimin ada wahid bagikan tubuh yang satu. Apabila satu dari anggota badan merasa sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Itulah perumpamaan kaum muslimin di mana saja berada. Naam tentunya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Maka apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Berupa makanan, minuman, pakaian, donasi. Ya, membantu mereka. Meringankan beban mereka. Untuk mengatasi kesulitan mereka. Mereka sangat membutuhkan. Bahkan, ya doa dari kita semua itu harus kita lakukan kaum muslimin di mana saja berada. Maka sisihkanlah dari kekayaan harta yang kita miliki untuk saudara kita. Dan itu sebagai tabungan akhirat kita. Akan kita ambil nanti di akhirat. Khtalima rahimakumullah. Jika tidak bisa kita melakukan hal itu, maka jangan lupa doa kita dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Yang khusyuk, Allah akan mendengar Allah akan mengabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Semoga Allah merahmati kita dan mereka. Semoga Allah membimbing kaum muslimin. Semoga Allah juga membimbing kita semua kaum muslim untuk kembali ya bersatu dalam kondisi seperti ini tidak lagi bermanfaat apapun yang namanya organisasi, lembaga ya atau komunitas tertentu semua kita kaum muslim masih bersatu perpecahan permusuhan itu bagian dari dosa yang dengan seperti itu juga merupakan sebab munculnya musibah dan bala maka mengingatkan kita kepada ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah kaum mukmin itu bersaudara مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى Rumpaman ke muslimin satu dengan yang lainnya bagikan tubuh yang satu bila satu bagian merasakan sakit yang lain ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur Khalimah rahimakumullah maka berikanlah apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita Mudah-mudahan Allah membalas dan mengangkat musibah kaum muslimin. Karena Allah yang mentakdirkan dan dia akan bisa mengangkat. Apapun teori, ya penjakian teknologi untuk mendeteksi akan muncul gempa dan seterusnya. Itu harus prediksi. Ya. Dan bila Allah menghendaki, semua itu tidak ada bermanfaat, semua akan ya pura-puranda. Qadalimah rahimakumullah Kita melihat ya, Sebagian sedang berorasi Menyampaikan misi dan kemanusiaan Bergembira, tertawa ria Ya Mengenang Mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikannya Dan membantu kaum muslimin ya Secara kemanusiaan Tiba-tiba digoncang kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menyebabkan mereka Ketakutan Ya Artinya kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita ini. Apa yang kita sombongkan. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita kembali kepada Allah. Ya. Tiada jalan. Secanggih apapun konsep sebagai mereka ya solusi bagaimana mengatasi bencana, konstruksi bangunan harus dipertimbangkan begitu dan seterusnya yang anti gempa dan seterusnya, kekuatan, itu semua dalam ya, segala keterbatasan kita. Tapi bila Allah menghendaki enggak bermanfaat sama sekali hal itu. Ya, bila Allah menghendaki semua akan hancur. Kekuatan apapun. Ya. Konsep ya apapun yang diberikan untuk mengatasi gempa. Kalau Allah menghendaki. Tapi tentunya kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang akan bisa sekurangnya meminimalisir, memperingatkan. Tapi ingat, itu pun bila kita lakukan, bila Allah menghendaki, tidaklah bermanfaat. Maka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Negeri ini rawan musibah. Gunung Merapi, gempa bumi, longsor, Ya. Dan gempa pun menyebabkan tsunami. Maka kita harus lebih waspada. Bila negara ini rawan musibah yang seperti itu, maka harus kita memperbaiki hubungan pada Allah. Karena bila Allah murka, gunung-gunung Merapi akan meletus. Banjir, longsor, gempa. Waliyazubillah. Kota Liman rahimakumullah. Ini sebagai tanbih peringatan bagi kita semua. Nah, mari kita doakan saudara kita. Kita berharap semoga mereka yang korban, bahkan yang meninggal, sebabkan kejadian gempa tersebut menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Dan mereka termasuk pada para syuhada, tertimpa bangunan yang sampai detik ini mungkin belum tahu di mana tempat mereka, mungkin telah terkubur di runtuhan bangunan tersebut. Ya. Kita berharap semoga yang luka-luka disembuhkan oleh Allah, yang meninggal dirahmati oleh Allah, dan kita yang hidup sana family, kerabat, keluarga dibimbing oleh Allah untuk betul-betul sidq jujur kembali kepada Allah. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan lari? Ini bumi Allah. Ya, kemana kita akan lari? Gak bisa lari dari bumi ini. Hanya lari kepada Allah. Lari dari azab Allah kepada rahmat Allah. Lari dari Allah kepada Allah. Lari dari kemurkaannya kepada rahmatnya. Kata lima rahimakumullah. Inilah berapa tanbihat, peringatan bagi kita semua. Ya, dengan kondisi kita sekarang ini, terus mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah merahmati umat ini. Merahmati bangsa ini. Dan juga orang-orang yang mengenal Islam dengan baik mereka yang menyuruh kepada kebaikan untuk tentu lebihnya ya bersungguh-sungguh mengajak umat kepada kebaikan karena dengan seruan iman kita mengajak kepada kebaikan biinillah berbagai bencana dengan kesolehan dan ketaatan bisa ya terhindarkan Allah hindarkan dengan solehan dan ketaatan kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh bergiat untuk mengajak umat kepada kebaikan, memperingatkan mereka dari berbagai dosa dan maksiat, kesyirikan, perbuatan bidah, khurafat. Yang itu tentu akan merupakan ya penyebab utama munculnya berbagai ya cobaan dan ujian bala yang turun yang terjadi di bumi dan turunkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ikhwatul lima rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ya syarah aqidah tahawiyah. Pembahasan yang terakhir ya yang pernah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menerima apapun ya, agama yang diyakini dan diamalkan seorang pun selain agama Islam. Dan Islam yang dimaksud tentunya Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita menawarkan Islam selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu bukan menambah kemajuan kita akan menambah kemunduran kita akan menambah permasalahan kita bernegara bermasyarakat kaum muslimin karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada agama yang bisa mengatur urusan umat manusia yang akan memperbaiki urusan mereka agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akan syariatkan itu tapi ternyata Allah telah menghendaki sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya sehingga Allah sempurnakan agama Islam ini. Ini nikmat. Maka mari kita mencukupkan diri dengan agama, ajaran, sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Adapun selain hal itu, Tiada lain kecuali hanya kesesatan. Ya khotalima rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ini melanjutkan وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد sungguh Allah telah mensucikan jiwanya dari ya apa-apa yang disifati oleh hambanya illa ma wasafahu bihil mursalun kecuali ya apa-apa yang disifati oleh para rasul artinya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari berbagai persepsi atau sifat-sifat yang atau nama-nama atau sifat-sifat yang disematkan oleh manusia pada dirinya selain dari apa yang telah dijelaskan oleh para rasul jadi semua yang datang dari para rasul tentang sifat-sifat Allah, tentang diri Allah itulah kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan kepada para rasul dan mensucikan jiwanya dari apa-apa yang disifati oleh manusia sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat kekurangan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Faqala subhanahu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Maha Suci Rabbmu, Rabb al-Izzah yang memiliki keagungan. Amma yasifun dari apa-apa yang mereka sifati. Wa salamun alal mursalin dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. ونزه نفسه سبحان عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ya jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disematkan orang-orang kafir kepadanya dan memberikan keselamatan kepada para rasul ya salamati ma wasafa kena selamatnya apa ya sifat-sifat yang mereka berikan kepada Allah selamatnya sifat tersebut ya dari kekurangan dan aib kecacatan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya karena dialah yang maha esa karena dialah yang memiliki sifat-sifat yang dengan sifat tersebut Allah berhak memiliki segala puji-pujian yang sempurna. Ini salah satu dari ya prinsip ahli sunnah wal jamaah. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang kita ibadati, yang kita agungkan, yang kita cintai, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena segala kesempurnaan adalah milik Allah. Tidak ada kecacatan, cacatan, tidak ada kekurangan ya, dalam sifat tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalan para rasul di dalam beriman kepada Allah. Ya. Di dalam beriman kepada Allah. Karena Allah telah memberikan keselamatan kepada mereka, memuji mereka, menyelamatkan mereka. Karena perkataan dan akidah mereka yang telah selamat, yang benar, yang hak tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan para rasul dan secara khusus ya jalan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Abil Is melanjutkan فقال ومضى على ما كان عليه الرسول خير القرون يا وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق kemudian kata beliau bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasul dalam beriman kepada Allah dan dalam beragama. Itulah yang telah diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Yaitu para sahabat dan tabi'in. Para tabi'in yang mengikuti dengan baik. Ya. Yang pertama mewasiatkan pada yang terakhir. Yang awal menasihatkan kepada yang datang belakangan. Artinya para sahabat mewasiatkan kepada tabi'in, ini jalan Rasul yang kami terima dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah oleh kalian. Mereka saling memberikan wasiat seperti itu. Ini ilmu yang kami terima dari Rasul, maka ambillah dan sampaikan pada generasi setelah kalian. Terus turun temurun. Ya, tidak terputus. Mata rantai yang tidak terputus. Ya. Begitu. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah perihal para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladheena ittaba'uuhum biihsan. Ya, sabiqun al-awwalun mereka yang sabiq yang pertama yang datang di awal umat ini dan yang pertama dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Begitu. Dan mereka juga lahir ke permukaan bumi ini untuk mengajak menyeru manusia kepada jalan kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka para sahabat dengan segala amanah dan kejujuran mereka menerima dari Rasulullah kemudian mereka sampaikan pada generasi setelah mereka tabi'in. Tabi'in terus begitu juga kepada atba'ut tabi'in, tabiut tabi'in. Terus menerus disampaikan ilmu dan warisan Rasul tersebut. Ya. Sehingga sampai detik ini Kita masih mendapatkan warisan tersebut Ya Dan dalam hal itu Wahum fi dhalika kullihi Binabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqtadun Wa ala min hajihi salikun Ya Dan dalam perihal itu semua tiada lain yang mereka ikuti kecuali Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanya berjalan di atas manhatnya jalan beliau. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin di atas ilmu ya ana saya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku ya fa in kana qawluh jika firman Allah wa manittaba'ani dan orang yang mengikutiku diatabkan kepada dhamir ad'u ya kul hadhihi sabili ad'u fahuwa dalilun ala anna atba'ahu humud du'at ila Allah itu itu menunjukkan bahawa para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah para dai penyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ma'tufan 'ala dhamiril munfasil jika firman Allah wa man ittaba'ani diatapkan kepada domir yang terpisah yaitu kata ganti yang terpisah yaitu ana basiratin ana wa man ittaba'ani maka juga ini sangat jelas sarihun anna أتبعه هم أهل البصيرة فيما جاء به من دون غيرهم وكلا المعنيين صحيح وكلا المعنيين, وكلا المعنيين حق كذا اليوم فرمان الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Inilah jalanku, yaitu jalan Rasul. Apa itu jalan Rasul? Yaitu الله وأن هذا anna مستقيما sirati mustaqiman. Jalanku yang lurus itulah jalan Rasul. Sabili. Adu ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ini mengandung makna keikhlasan. Ala basiratin berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Ya. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Ada dua kemungkinan dalam makna ayat wa manittaba'ani. Jika manittaba'ani siapa yang mengikutiku, ya diatapkan diatapkan kepada ad'u wa man ya mengikutiku ad'u yaitu dalam berdakwah ini menunjukkan kepada kita bahwa para pengikut Rasul yang setia mengikuti Rasul sunnah beliau merekalah orang-orang yang sesungguhnya para dai yang menyuruh pada agama Allah ahli sunnah antum duat yang menunjukkan bahwa ahli sunnah yang betul mengikuti Rasul mereka lah para dai yang sesungguhnya yang menyuruh pada agama Allah. Ya. Dan bila makna dari firman Allah tersebut wa manittaba'ani mengikutiku diatapkan kepada domir yaitu kata ganti ana itu Rasul ya ala basiratin ana di atas petunjuk di atas ilmu ana saya dan orang-orang yang mengikutiku ini menunjukkan bahwa pengikut Rasul mereka adalah orang ahli ilmu. Pengikut Rasul orang ahli ilmu. Ya. Bahwa apa ilmu yang ada di selain pengikut Rasul telah ada pada diri para pengikut Rasul, ahli sunnah, para ulama yang setia mengikuti Rasul. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa dakwah ini harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas tradisi, kebiasaan, bukan melawak, bukan tertawa, berilmu, belajar dulu berilmu. Ya. Begitu dakwah sunnah. Dakwah yang sering disematkan oleh orang yang tidak menyukainya berbagai istilah-istilah dan juga ya penamaan-penamaan yang negatif. Sesungguhnya dakwah yang hak, dakwah yang betul berlandaskan ilmu, kan perasaan, bukan taklid, bukan fanatik pada suatu golongan, bukan ya eh, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, bukan tradisi, bukan budaya, bukan bukan dan seterusnya. Bukan warisan para leluhur, tapi ala basiratin atas ilmu, di atas ilmu. Apa itu basirah? Qala Allah wa qala Rasul. Al-Qur'an, sunnah, itulah ilmu. Ya. Dan kedua makna tersebut benar. Kemudian kita wajib meyakini waqad ballagha ar-rasulun balaghal mubin rasul telah menyampaikan risalah ini dengan sejelas-jelasnya. Lihat. Dengan sempurna. Naam. Ayuh rasul balligh ma unzila ilayk wa illam taf'al bama ballaghta risalah wa illam taf'al bama ballaghta risalah. Wa rasul kata Allah, sampaikan apa yang turunkan kepadamu. Jika kamu tidak melakukan berarti kamu belum menyampaikan risalah. Dan di waktu haji wada' Rasul meminta persaksian pada para sahabat, sesungguhnya kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Tentang apa yang aku sampaikan. Ya. Wa takulun taqulun? Apa yang kalian akan sampaikan? Kalian jawab ya kepada Allah. Para sahabat mengatakan ya. Nashhadu bi annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta ummah. Kami bersaksi Engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Maka Rasul langsung menunjuk ke langit. Ya, dan sambil satu menukikan kepada mereka. Saya mengatakan, Allahumma fashhad wa yumkid. Allahumma shhad. Allahumma shhad. Ya Allah, saksikan mereka telah mengatakan hal itu. Para sahabat kalangan muhajirin wal ansar yang ikut haji wada. Jadi agama telah sempurna. Apa yang ingin kita cari setelah kesempurnaan tersebut? Maka seluruh yang menyimpang dengan berbagai teorinya, pemikirannya, konsepnya disuguhkan kepada umat ini agar mereka mengikuti sunnah agama Rasul. Kulluha dhalalun wa batilun. Semuanya kesesatan dan kebatilan. Yang tidak akan membawa kepada kebaikan kecuali hanya kepada kerusakan dan kebatilan itu sendiri. Wa madza ba'dal haq illa dhalal Wa madza ba'dal haq illa dhalal itu kata Allah Subhanahu wa taala dan tiada lagi ya setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Allah telah memberikan telah menurunkan bahwa kebenaran itu ada dalam kitabnya anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun. Itu ilmu Allah, kebenaran al-haqqu min rabbik. Walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bih. Ya. Yang datang dengan membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran itu. Rasul. Ya. Ikhwata lima rahimakumullah. Wa awdaha al-hujja lil mustabsirin. Dan Rasul telah menjelaskan seluruh argumentasi kepada orang-orang yang ingin melihat, ingin mengetahui hal itu. wasalaka sabilahu khairul qurun dan juga generasi terbaik dari umat ini telah menelusuri mengikuti jalan tersebut siapa mereka sahabat tabi'in atba'ut tabi'in sebagaimana kata nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia ini sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia sebaik-baik generasi Korni, generasi yang hidup bersamaku di zamanku, para sahabat, muhajirin wal ansar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang lain untuk diikuti. Ma ana alaihi al washabi Apa yang aku ikuti dan apa yang aku jalani, aku ikuti pada hari ini dan para sahabatku. Siapa mereka? Para sahabat hanya dua golongan, muhajirin wal ansar. Enggak ada yang ketiga. Kemudian kata Nabi, khairun nasi qarni sebagai kurun qurunku." Kemudian generasi setelah itu tabi tabi'in, eh, tabi'in kemudian atba'ut tabi'in. Sebagaimana kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, apa yang diikuti mereka? Silakan para pemirsa jawab. Apa yang diikuti mereka? Saya rasa tidak ada jawaban selain dari apa yang dijawab apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku. Maka ikutilah. Itu yang diikuti para sahabat. Tidak ada jalan selain jalan yang diikuti mereka. Karena itulah jalan yang membawa pada ridha Allah. Oleh karena itu kita harus waspada apapun konsep pemahaman, pemikiran yang ditawarkan yang ditebarkan itu tiada hanya pembodohan pada akidah dan juga ya pendangkalan terhadap loyalitas seorang muslim terhadap rasulnya itu agamanya ya. terlebih lebih kalau kita melihat membaca mengikuti bagaimana dunia akademik misalnya pemikiran-pemikiran yang ditebarkan lalu kalam para filsafat orang-orang ya eh, orientalis, para liberal, itu semuanya pendangkalan terhadap akidah dan loyalitas orang muslim terhadap agama Allah. Ya, ikhwata lima rahimakumullah. Apa yang kita inginkan? Rumah kebaikan bagi kita dan umat ini telah ada konsepnya dalam Al-Quran. Tapi permasalahan kita, kita malas tidak mau menggali. Kendati pun mereka yang menyandang gelar para akademisi, yang berkecimpung dunia pendidikan di perguruan tinggi, mereka juga tidak mau membaca yang sesungguhnya. Kalau Allah wa qala Rasul, sehingga menganggap ini tidak relevan lagi, tidak ilmiah, sehingga teori-teori orang-orang filsafat, ya, orang-orang orientalis, orang-orang liberal, itu mereka inilah ilmiah. Ya salam. Ya subhanallah. Allah turunkan kebenaran tidak ilmiah, kemudian hasil rekayasa otak pemikiran analogi manusia logika itu ilmiah ya subhan siapa yang menciptakan otak tersebut siapa yang menciptakan akal tersebut terlahir begitu saja Allah yang menciptakan dan Allah tahu yang akan yang menjadi akal itu sehat Allah tahu yaitu wahyu maka diturunkan oleh Allah lihat orang-orang di zaman nabi-nabi sebelumnya para filsafat orang-orang yang pintar cerdas jenius sesat bahkan mereka tidak beriman kufur dibinasakan oleh Allah mereka bertemu dengan atau di zaman para rasul ya orang-orang filsafat ya ikhtalima rahimakumullah kemudian naam itu jalan para sahabat para rasul para sahabat mengikuti jalan nabi mereka tidak akan melenceng dan menyimpang walau ya jangankan sejengkal seukuran ruas jari saja mereka tidak akan pernah menyimpang keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek tapi ya, ternyata Allah juga telah mentakdirkan ada orang-orang yang sesat dan menyimpang thumma khalafa min ba'dihim ya khalfun ittaba'u ahwa'am kemudian waftaraku kemudian muncul ya sepeninggal mereka orang-orang yang menyimpang yang mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka waftaraku sehingga yang demikian itu menyebabkan mereka berpecah belah tatkala terjadi orang-orang yang muncul di belakangan menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabatnya ya yang itu hanya mengikuti hawa nafsu sehingga terjadi perpecahan sebagaimana dalam hadis ya perpecahan umat satabtariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah qalu man hum ya rasulullah ya jamaah wa fi riwayatin ma an alaihi al-yawma wa ashabi akan terpecah belah umat ini kepada 73 golongan Nabi menghukumi bahwa kulluha finnar. Semua masuk neraka. Dan ingat, masuknya neraka itu disebabkan kesesatan tadi. Karena kesesatan tempatnya di neraka. Adapun surga tempatnya seluruh kebaikan. Ini hadis ancaman. Ada kalanya kesesatan itu betul-betul membuat dia itu kufur dan keluar dari Islam. Tapi yang namanya kesesatan sedikit atau banyak itu harus neraka tempatnya. Itu ancaman tidak mesti mungkin pelakunya itu kafir. Tapi yang namanya kesesatan bukan di surga tempatnya di neraka. Sedikit atau banyak. Ya. Maka muncul tatkala apa yang menyebabkan perpecahan tadi mengikuti hawa nafsu. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita betul serius dan jujur untuk mengembalikan kejayaan umat dan bersatu, maka tinggalkan hawa nafsu kita. Kerana yang menyebabkan perpecahan umat ini hawa nafsu. Tatkala mereka mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya dan jangan mengikuti jalan selain dari jalan Allah karena itu akan memecah belah kalian dari mengikuti jalan kebenaran wa anna sirati mustaqiman fattabi'un jalanku yang lurus inilah sunnah wa la tattabi'us subul jangan ikuti jalan-jalan yang lain karena itu semua hawa nafsu ya akan membawa ada kesesatan yang akan memecah belah kalian dari mengikuti jalan kebenaran. Makanya Allah perintahkan nabinya atau melarang nabinya untuk tidak mengikuti mayoritas manusia yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillika sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan keberjaan Allah. Karena kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Ikhwatul lima rahimakumullah. Tatkala muncul yang demikian itu kondisi yang demikian itu maka Allah bangkitkan faqama Allah li hadhil umma man yahfazu 'alaiha usul diniha. Maka Allah bangkitkan dari kalangan umat ini orang-orang betul memelihara dan memperjuangkan prinsip-prinsip agamanya. Usuluddin. Kama akhbar as-sadiq sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur, yang benar dalam sabdanya, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amri." Ya. Senantiasa ya, ada dari umatku sekelompok, segolongan zahirina alal haq yang selalu berada di atas kebenaran dengan nyata. La yadurruhum man khadalahum dan tidak akan memudaratkan mereka, mencelakakan mereka, membahayakan mereka man khadalahum orang-orang yang ingin melecehkan dan menghina dan merendahkan mereka. Hatta ya'ti Allah bi'am sampai datang perintah Allah sampai hari kiamat. Naam, mereka ta'ifah ta'ifah kelompok golongan yang minoritas tapi terus akan ada dari umat ini mereka yang terus berpegang teguh dengan sunnah yang menegakkan agama Allah menebarkan syiar-syiar agama Allah mengajak umat kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya yang mereka selalu berada di atas al-haq kena hujah-hujah mereka yang tidak bisa dipatahkan yang dibantah Kena, gimana akan bisa membantah dan mematahkan hujah-hujah datang dari Allah qala Allah wa qala Rasul. Allah yang Maha benar. Perkataannya yang Maha benar. Ikhwatal rahimakumullah. Hum ahli sunnah yang sesungguhnya. Jadi bukan mayoritas. Pengikut kebenaran itu minoritas. Ini dalil menjelaskan kepada kita sebuah prinsip dan hakikat yang harus kita pahami bahwa kebenaran tidak dinilai dengan mayoritas. Kebenaran itu dinilai dengan kebenaran itu sendiri, kendati pengikutnya minoritas. Ini konsep Al-Quran. Ini cara beragama yang benar. Konsep pemikiran yang benar. Ya. Ikhwatalimah rahimakumullah. maka berbahagialah, bergembiralah tatkala Allah membimbing kita. Nah. Nah, di antara ulama di antara para imam yang dibangkitkan oleh Allah untuk mengajak kepada al-haq kata beliau al-imam ibnu Abi Rizal Hanafi wa mimman qama bi hadzal haq min ulama al-muslimin di antara ya para ulama kaum muslimin yang mengemban amanah ini menjelaskan kebenaran ini yaitu mengajak umat kepada kebaikan di antara ya taifah golongan yang dibangkitkan oleh Allah untuk menyuruh pada kebaikan yaitu Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Azdi At-Tahawi taghammadahu Allah bi rahmatih ba'da al ya yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang kita akan jelaskan akan kita ya syarah akidah yang ditulis oleh beliau sebagian telah disampaikan dalam ya, kajian perdana kita. Ya, yang beliau semoga Allah merahmatinya. Ba'dal mi'ataini, kelahiran beliau ya setelah abad kedua tentunya ba'dal mi'ataini. Fa inna maulidahu sanata 39 wa mi'ataini. Kelahiran beliau pada tahun 239 dan wafatnya tahun ya 300 21 yang telah jelaskan. Jadi beliau hidup di abad ketiga. Baik. Kemudian fa akhbara rahimahullah bahwa kandungan dari aqidah tahawiyah dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan perdana kita fa akhbara rahimahullah amma kana alaihi salam. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya menjelaskan menuturkan di dalam akidah tersebut apa yang diikuti oleh salaf. Siapa itu salaf? Nah, ini perlu dipahami. Subhanallah. Sebagian berbicara tentang definisi salaf ya dan memponis orang-orang yang berusaha untuk mengikuti salaf menyematkan kepada mereka berbagai tuduhan-tuduhan yang negatif karena tidak pahaman mereka apa itu hakikat salib yang sesungguhnya. Mereka menganggap salib itu kelompok tertentu. Tidak ini suatu kebatilan. Ada buhtanun alim kedustaan dan ada batilun. Ya, kebatilan yang nyata. Salib adalah generasi yang mendahului umat ini, yang terbaik, bukan kelompok tertentu. Bahkan apa yang diikuti oleh sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in itulah konsep hidup kita. Tatkala kita mula ini madhabus salaf, ini manhajus salaf, ini konsep hidup diikuti oleh sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti dan diperintahkan oleh Allah. Waladzina taba'uhum bi Jadi bukan saya yang merintahkan para pemirsa, para pendengar. Bukan. Para ustadz mubalik menyampaikan ini loh kehidupan, ini loh manhaj, ini loh jalan, inilah konsep dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu yang dinukil yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau dan juga ya apa yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi menukil menjelaskan Aqidah para salafus salih sahabat tabiin ya kemudian juga apa yang diyakini oleh imam Abu Hanifah rahimahullah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi begitu juga kedua murid senior beliau siapa itu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari dan yang kedua Muhammad bin Hasan Al-Shaybani radhiyallahu anhu Makanu yataqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Apa yang mereka yakini dari din, prinsip-prinsip beragama dan yang mereka jadikan sebagai agama pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin tahu ini. Ya, bagaimana akidah para salaf itu? Termasuk dalam hal ini kita meyakini salah satu dari imam madhab ahli sunnah yang eh, madhab fikih ahli sunnah ya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Imam Malik, Imam ah, ah, Syafi'i, Imam Ahmad. Empat. Tidak ada yang meragukan keilmuan mereka. Telah mendapatkan pujian ya mereka yang telah terbukti ya kesolehannya, kealimannya, wara dan takwanya dan akidahnya. Para pemirsa harus paham. Keempat ulama tersebut mereka hanya mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Gak ada yang mengajak pada aliran tertentu. Nggak ada yang mengajak pada madhab tertentu. Ya, apalagi dalam berakidah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah pada yang lainnya hanya mengikuti makana alaihi nabi was sahaba, apa yang diikuti Rasul dan para sahabatnya. Bila para pemirsa para mendengar mendapatkan nukilan-nukilan yang dinisbatkan pada mereka bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi itu kebohongan atas nama para imam tersebut ya tiada yang diikuti mereka kecuali al-haq dan sangat banyak perkataan mereka dalam hal ini nah itu yang kita ikuti yang telah terbukti kesolehan mereka dan kita ini belum terbukti kita masih hidup belum tahu kebanyakan mayoritas manusia masih hidup belum tahu kesolehan mereka dan mungkin berpenampilan ya casingnya penampilan dohirnya kelihatan soleh, banyak zikir ibadah tapi tidak tahu bagaimana dia menghari, mengakhiri hidupnya. Tapi mereka telah terbukti wafat di atas ketaatan, wafat di atas kemuliaan, menebarkan ilmu, kecintaan pada sunnah, cintaan pada agama ini. Mereka korbankan jiwa raga mereka, umur mereka, waktu mereka untuk berkhidmat pada agama Allah. Mereka kumpulkan hadis-hadis Nabi. Mereka menyuruh umat kepada agama Allah. Mereka menterbiah generasi ya kaum muslimin yang menjadi para ulama lahirlah seperti imam-imam ya Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan lahirlah seperti imam-imam ya muridnya Imam Syafi'i seperti Muzani dan yang lainnya Imam Mali dan luar biasa ikhwatal marhamakumullah terus keilmuan mereka sampai detik ini kita pelajari oleh karena itu yang ingin selamat jalannya jelas dan pun yang memilih kesesatan sungguh jelas juga jalannya kan telah dipisahkan oleh Allah fa alhamaha fujuraha taqwaha Allah jelaskan ini jalan kebaikan dan jalan ya jalan penyimpangan ikhtalima rahimakumullah demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan membimbing kita semua untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan untuk berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, akidah yang melandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik sekarang jazakallah khair barakallahu Fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita semua bisa mengambil faidahnya. dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bersoal jawab, eh, yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 dan e, sudah masuk pula beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama silahkan kami berikan di layanan lain telepon di 021 enam Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hasan di Lampung. Abu Hasan di Lampung, silahkan. Eh, untuk pertanyaan ini, Ustaz. E, Amalia apa yang kira-kira bisa ditolelir dan yang tidak bisa ditolelir gitu, Ustaz? E, menyangkut perkara yang diada-adakan gitu. Baik, itu saja ya. Ya cukup itu aja Ustaz. Nah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. <clears throat> ya, terima kasih kepada Bapak yang kunyatuhu ya Abu Hasan Abu Hasan dari Lampung barakallahu fiik pertanyaannya bagus sekali jadi pertanyaan beliau apa saja amalia yang bisa ditoreler ditolerir ya dan apa saja yang tidak ya para pemirsa dan juga para pendengar secara khusus yang bertanya para fiik kita harus paham ya dan ini mungkin telah sering disampaikan para ustadz, kita harus membedakan ya rana ibadah amalia dengan muamalah atau hal hal-hal kebutuhan kita kita harus memahami prinsip yang utama di dalam amalia ibadah. Dan prinsip ini kalau kita pahami akan bisa menjawab ya. Silakan nanti bisa menjawab sendiri. Amalia atau ibadah prinsip utamanya adalah ingat itu tidak dibenarkan kecuali bila ada perintah. Dalam istilah kaidah para ulama, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ya. Jadi hukum asal amaliah ibadah itu adalah tauqif. Apa itu tauqif? Yaitu hanya mengikuti sesuai dengan ketentuan syariat. Makanya Allah mencela orang-orang musyrikin membuat syariat tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Am syuraka'u lahum min ad-din ma lam bihi Allah Apakah mereka orang musyrikin itu membuat para memiliki para sekutu-sekutu yang mensyariatkan yaitu ilah-ilah mereka yang mensyariatkan pada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini celaan. Berarti tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apapun amalan ya Tadi tanyakan amalia. Nabi mengatakan dengan redaksi seperti itu. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang melakukan amalan. Amal. Tadi tanyakan amalia. Sesuai dengan redaksi Nabi. Amal. Amila amalan. Amalan apapun. Tidak ada pengecualian di sini. Ya. Berarti tidak ada yang bisa ditolerir di sini. Tidak ada pengecualian. Man amila amalan laisa alaihi amruna, laisa alaihi yang tidak ya alaihi ya, berada di atasnya amruna perintah kami artinya yang tidak ada landasannya dalilnya syariatnya min amrina fi amrina urusan kami ini dari perintah kami fahuwa raddun itu tertolak ini kan jelas sekali hadisnya. Dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fawarat. Barang siapa yang mengada-ngada ya. Dalam urusan agama ini, fi amrina hadza, ingat Rasul mengatakan fi amrina hadza dalam urusan kami ini. Urusan apa? Urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau dunia silakan, bahkan terus lakukan penemuan yang baru harus dunia seperti itu. Dunia kalau tidak terus ada penemuan baru berinovasi berkreasi nggak sempurna dunia. Ya, silakan. Tapi tidak ada kesempatan bagi anda untuk ya siapapun untuk berkreasi berinovasi. Ya, setiap hari melakukan penemuan baru dalam beragama beribadah la alfula seribu la tidak ada peluang. Ya. Karena sama saja Anda mengatakan Nabi itu nggak sempurna menyampaikan agama. Kenapa? Lo Nabi itu menyempurnakan. Disempurnakan oleh Allah, disampaikan lengkap. Baru diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada orang yang mengatakan penemuan abad ke-20 begitu ibadahnya. La. Ya, enggak ada. Jadi tidak ada yang namanya amalia selama itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, tidak ada toleransi dalam hal itu. Kendati pelakunya mengira oh ini kan baik, niat saya baik enggak cukup, niat baik enggak cukup. Ikan ya juga benar, baik, baca Quran kok zikir kok misalnya seperti itu ya amaliannya atau yang lainnya. Kok enggak boleh? Betul. Sekedar penampilan zahir, kecocokan nama dan cara gerak-geriknya belum tentu itu sesuai dengan tuntunan syariat. sekadar ikhlas tidak cukup maka tidak ada yang bisa ditolerir selama itu bertentangan dengan amalia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang mengatakan radun ditolak. Rasul tidak mentolerir. Lalu kita ingin tolerir begitu? Siapa kita? Berani sekali kita. Oh ya ini boleh boleh begitu. Rasul mengatakan radun tertolak. Lalu kita mengatakan ditolerir. Ya silakan kamu lakukan begitu. La. Siapa yang kita ikuti? Rasul atau perasaan kita? Jadi intinya tidak ada amalia yang bertentangan dengan yang diajarkan Nabi ya dalam segala urusan ibadah yang bisa ditolerir selama ya hal itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan ya khairul kalam fa inna khairul kalam kalamullah sebaik perkataan-perkataan Allah wa khairul hadi sebaik-baik petunjuk tuntunan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Wa syarul umur muhdatsatuha. Dan yang paling jelek perkara-perkara yang mengada-ngada yang baru. Ikhwatalima rahimakumullah, Anda pasti merugi. Siapapun yang tidak mencukupkan diri dengan amal Rasul pasti merugi. Karena dia merasa ya mendapatkan keuntungan selama itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Anda merugi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Adalah waspada orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi akan tertimpa fitnah. Ya, atau mendapatkan azab yang pedih. Maka waspadalah. Ya. Cukuplah. Sekarang apa? Saya ingin jujur kepada kita semua. Wahai kaum muslimin yang mendengar suara ini. Apa yang Anda inginkan dari agama Nabi ini? Jujur anda ingin selamat, udah ada jalan selamat dan sunnah beliau. Anda ingin mendekatkan diri, udah ada. Anda ingin akidah, sudah ada. Apalagi yang kita cari? Jujur, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Ingin apa kita? Kebaikan udah ada. Contohnya. Ya. Maka cukupkanlah diri kita dengan ya apa yang telah Allah cukupkan bagi kita. Itulah yang diikuti oleh para sahabat. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah. Ya, nah baik sekurang jazakallahu atas jawaban Al Ustaz demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, mohon penjelasannya apa sebenarnya tafsir dari surat Ad-Duha ayat yang ketujuh yaitu wajadakodolang dolang fahada seperti itu mohon penjelasan Ustaz Baik eh, <clears throat> Ikhwanimah rahimakumullah Terus terang Ya Saya akan merujuk kembali Tapi jelas bukan maksud ya kesesatan di sini batin Nabi itu ya sesat kemudian mendapatkan hidayah dari Allah bukan itu maksudnya yang seperti perbuatan orang musyrikin tidak ya tapi kena makna ya kesesatan itu dhal itu bukan hanya satu makna tapi intinya saya sekarang belum bisa ya menjelaskan wallahu a'lam untuk sekarang ini saya akan cross check lagi ya ini permasalahan yang tidak seringan yang dibayangkan. Oleh karena itu terus terang saya akan janjikan insya Allah bila pertemuan ya pekan depan saya akan jawab hal itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas uh, jawabannya dan mungkin untuk yang bertanya bisa disimak terus ya acara kami di setiap hari Jumat ini. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Aji yang berada di Probolinggo. Ya Ustaz, mohon e, jawabannya bagaimana caranya agar bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Mohon penjelasannya. <clears throat> Baik. Terima kasih kepada saudara Aji di Probolinggo Barakallahu fiik. Gimana caranya ya ikhlas untuk menuntut ilmu. Ketahuilah para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah bahwa ilmu itu pada hakikatnya mengajarkan keikhlasan. Nah, jadi kendati mungkin di awal-awal menuntut ilmu ya keikhlasannya berkurang atau mungkin agak sedikit terpaksa. Atau mungkin terpaksa. Tapi ingatlah, ilmu bila dipelajari, dia akan mengajarkan keikhlasan. Sehingga dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa'aba illa an yakuna lillah." Subhanallah. Kami dahulu mengajar atau menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Ya banyak niat-niat mungkin dalam menuntut ilmu. Tapi ilmu itu enggan kecuali ya mengajarkan kepada kami keikhlasan. Pak Fa'aban yakuna ila Ilmu itu enggan dituntut kecuali hanya lillah. Jadi pada hakikatnya ilmu kita pelajari mengajarkan kita keikhlasan. Lalu bagaimana kita <clears throat> ikhlas? Ya, berarti benar-benar menuntut ilmu. Jangan separuh-separuh. Betul-betul ilmu yang kita pelajari betul-betul kita semua berikan ya untuk ilmu. Segala potensi dan kemampuan kita. Karena ilmu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak didapatkan dengan bersenang-senang. Yahya bin Katsir mengatakan la yunalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak didapatkan dengan bersenang-senang. Ya, kelezatan ilmu itu dirasakan dengan bercapek-capek. Ya, capek letih. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita terus bisa ya mempertahankan ikhlas, menumbuhkan keikhlasan ilmu, ya, yakin bahwa ibadah, ilmu itu adalah hal yang mulia. Dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ini pahami terlebih dahulu. Menuntut ilmu ibadah. Ya. Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Ya. Dan segala yang diperintahkan Rasul Allah berkenaan ibadah. Isyraful ibadat. Ya. Ibadah yang sangat mulia. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illa astaghfir li ketahuilah. Jadi kita belajar, belajar. Bagaimana belajar kalau tidak menuntut ilmu? Ya belajar. Talabul ilmi faridatun lakulli muslimin muslimah kata Nabi. Kewajiban untuk ilmu atas kaum lelaki dan wanita. Banyak ayat-ayat menjelaskan yang secara kesimpulan ya kesimpulannya adalah kewajiban menuntut ilmu. Ya. Itu. Jadi ibadah dan ibadah ini tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Ini yang pertama. Nah. Kemudian dalam menuntut ilmu ya kita harus betul-betul memahami bahwa ilmu jalan ke surga. Dan jalan ke surga tidak semudah yang dibayangkan bahwa ibadah yang akan bisa menjadi sebab masuk surga adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nah. Kemudian kita memahami bahwa ilmu yang akan bermanfaat bagi kita, ilmu yang betul-betul kita tuntut lillah. Adapun selain itu, ilmu bisa jadi menghujat kita. Ya, tatkala ilmu yang dituntut bukan karena Allah sehingga tatkala itu bukan karena Allah tidak lahir dari pelakunya itu ibadah. Ingat, Allah mengatakan inna yakhshallahu min ibadil ulama yang nyata takut kepada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang lebih paham tentang Allah dan tentang hukum-hukum Allah. Nah, ini melahirkan sifat takut. Karena betul mereka berkat tulus kepada Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dan seterusnya. Tidak. Nah, sehingga ilmu yang mereka baju bermanfaat, tapi ilmu hanya dituntut tidak mewariskan rasa takut mendekatkan kepada Allah ilmu tidak bermanfaat, sehingga menjadi apa? Menghujat dia. Nah, kemudian di antara mengatakan yarfa'illahu lil amanu minkum ladzi utul lima darajat Allah akan mengangkat derajat ya orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan berapa derajat kenapa Allah angkat mereka karena ketulusan niat mereka. Ya. Tanpa keikhlasan tidak akan mungkin mereka meraih ya kedudukannya itu. Jadi begitu. Para ulama sampai kepada dukan para ilmu yang tinggi itu karena keikhlasan mereka, bukan karena banyaknya hafalan mereka. Ya. Tapi ilmu yang sedikit yang diamalkan itu yang akan terus memupuk keikhlasan dalam diri seorang penuntut ilmu. Nah, itu diantara hal-hal yang kian kian untuk bisa menumbuhkan ya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua menjadi orang-orang yang selalu belajar menuntut ilmu, ya bahwa ilmu itu kebutuhan kita. Melebihi kepada kebutuhan makanan, kebutuhan jasad dan yang lainnya. Ya, ilmu kebutuhan roh kita. Roh akan mati tanpa ilmu. Roh akan mati tanpa amal soleh maka bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita semua jadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas agama Allah dan semoga Allah menyelamatkan kita seluruh kaum muslimin mana saja berada dari berbagai cobaan ujian fitnah dan bala dan semoga Allah memberikan pada kita yang terbaik bila kita mengakhiri hidup ini yaitu husnul khatimah demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته